Pak ya silakan Pak Selamat siang ya. Selamat siang uh, Cici tapi ini Kalau kita lihat integritas dan ya, profilnya Pak Dalan Itu dia cukup kompatibel sih Kita jadi tidak melakukan dia itu akan main-main gitu Ya Kecuali orang yang benar-benar sudah terbukti ya, Dan karu-karuan Tetap kepercayaan tetap seorang seorang itu melekat sangat kuat ya di bisnis juga begitu kita lihat orang yang macam-macam yang nggak karu-karuan orang kan jadi nggak percaya tapi berapa dalamnya yang kita bisa pegang integritasnya terima kasih Pak Widoyo, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Menurut saya sih keputusan eh, langkah yang dilakukan oleh Menteri BUMN itu sudah benar ya. Kecuali memang di, diragukan ada kepentingan untuk dia pribadi. Soalnya DPR ini benar-benar sok-sokan sih semua harus tersedur-tersedur contohnya yang kasus yang terbelit belit yang bank senturi itu kan nggak keluar gitu berlarut-larut melalui prosedur-prosedur rapat ini rapat itu akhirnya hilang begitu oh eh, DPR itu sudah jelek image-nya di mata masyarakat selain dicap seperti taman kanak-kanak ya itu mafia semua itu nggak usah mendeteksi atau ikut campur urusan-urusan yang lain lah kelas kecil nggak usah dicampuri lah urusan korupsi aja tuh fokusnya tuh. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Hadi. Selamat siang Pak Hadi, silakan. Ya, Saya pikir Pak Dahlan Iskan sudah tepat ngambil langkah begitu karena kalau melalui TPA itu di DPR itu nanti menjadi apa ya dibilang mereka akan nego lagi nanti mereka akhirnya buntut-buntutnya minta orang-orang yang kira-kira mau bernego dengan mereka sehingga saya pikir lebih pantas yang dilakukan oleh Pak Rahlan sudah langsung tunjuk aja nggak usah dilihat itu DPR terima kasih ya terima kasih kembali Pak Hadi Pak Hari silakan ya saya lebih percaya Pak Dahlan Iskan daripada 500 anggota DPR itu. Apa gunanya anggota DPR itu? Ketahuan kan sekarang anggaran dimakan, anggaran uang rakyat diminta komisi. Apa itu? Model macam apa itu? Itu lebih parah dari eh, apa penjahat jalanan itu. Uang rakyat begitu banyak dimakan. Ini nanti kalau lewat dia nanti amplop lagi dan segala pokoknya kita sudah tidak percaya dengan DPR sekarang ini kita lebih percaya orang yang bisa kerja dan memikirkan bangsa indah bangsa Indonesia bangsa kita terima kasih terima kasih kembali Ibu Eni Ibu Eni Ya, saya percaya dengan Pak Dahlan daripada anggota DPR. Semua rekan-rekan yang dan opinion saya setuju dengan pendapat semuanya. Karena DPR itu udah nggak bisa dipercaya, Ibu. Kalau bisa diberhentiin aja diganti saya setuju kok oh, Pak Dahlan itu dicalonin jadi presiden. Makasih Bu. Terima kasih Bu Eni. Pak John, selamat siang. ya. Silakan. Saya kasih sih DPR uh, eh, ada kesempatan untuk mendapatkan seperti dari BUMN di bawah itu Pak dan makanya dia mencari celah untuk eh, melakukan pendekatan itu dan saya pikir dari semua opini yang masuk semuanya mendukung ke pasangan jadi menunjukkan bahwa DPR nya masih lagi percaya dan dukung lagi terima kasih terima kasih Pak John Buati silakan selamat siang selamat siang eh, prinsipnya saya percaya pada jalan Seperti di jalan tol itu dia sampai begitu marah, buang bangku Coba pejabat lain, dia tidak diam-diam Kalau bukan berkepentingan dengan kantong dia, dia diam Tutup mata, Pak Jalan tidak dia berani ambil keputusan dia berani ambil tindakan kalau memang itu nggak benar bukan untuk kantong dia itu komentar saya terima kasih buat Pak Riza Selamat sore silakan Pak iya kalau menurut saya itu mesti didukung Mbak si Pak Dahlan Iskan itu dia seorang businessman kan terus dan berhasil di Jawa Post Group dan banyak terobosan-terobosan yang dilakukan semuanya positif jadi ini memang fenomena negara Indonesia yang terlalu birokratis yang hal-hal misalnya kita mau jalan 10 meter dia bilang mesti muter tuh 100 meter dulu baru sampai ke 10 meter ya hal-hal kayak begini sebenarnya secara hukum benar tapi secara eh, faktual real kehidupan bisa lelet bisa ketinggalan orang bisnis memang Begitu aja Mbak. Terima kasih Pak Rizal. Bu Ati silakan. Ya saya pokoknya percaya Bapak dalam Islam. Umpamanya di tol itu yang kemarin itu ngantri, Jalan dia bisa spontan marah. Coba pejabat yang lain, diam aja. Karena nggak hubungan dengan kantong kan, apa untungnya dia marah, nggak ada begini Itulah pejabat yang sekarang keadaan tuh lain sendiri. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bapak Zainal, silakan. Sore, Bu. Sore. Kalau padahal kan biasa bisnis, jadi kalau bisnis memang harus begitu gerak cepat. Kadang-kadang kalau DPR kan memang orangnya bodoh, orangnya bodoh cuma pandai bicara kalau orang DPR. Tapi kalau kerja dia nggak bisa sebetulnya misalnya terteriak ngomong di media, jadi cuma pandai bicara, tong kosong berbunyinya gitu. Cuman kalau ngikutin DPR ya begitulah, nggak jelas arahnya ya udah. Terima ya. kasih Pak Firman, selamat sore silakan. Selamat siang. Ya Pak silakan. Ya kita mendukung lah Pak Dahlan Iskan lah. Pak Dahlan ikan itu adalah orang yang selalu bekerja ingin cepat. Jangan seperti mereka-mereka di birokrasi itu sehat, seot, selarat, seleret begitu. Ya terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nasrullah. Silakan Pak. Baik,、uh, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk strategi yang ditempuh oleh Pak Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN, saya pikir itu adalah langkah yang paling taktikal untuk DPR karena mereka pada umumnya itu tidak mengerti apa-apa. Yang mereka pahami bagaimana bisa mendapatkan fee bila diperpanjang urusan Eh, pengangkatan itu. Kira-kira demikian. Eh, terima kasih banyak. Berikutnya 633-9160 Pak David, selamat sore Selamat sore Silakan. Saya dukung Pak Dahlan tuh eh, uh, Abaikan aja tuh anak-anak kita itu Ya, kasih. Terima kasih kembali Selamat malam Ibu Eli malam Ibu. silakan Bu. Saya berterima kasih sama Pak Dahlan, orangnya baik, tidak seperti anggota DPR kita Ibu mentalnya mental korupsi Yang dipikirkan hanya kantong diri sendiri Hidup pantahlan Kita tanamkan dia menjadi presiden Ibu nanti Terima kasih selamat malam Pak TPN Selamat malam Pak Didi Selamat malam Ibu Silakan Bapak Betul Tahu apa si Dewan Maunya apa Orang rakyat ya tahu si Republik yang dikerjakan Orang Udah kasih padaran dia bertanggung jawab atas semua diancam. Kenapa ditambil lagi? Saya tahu kok bagaimana itu sampai protes itu yang tahunya apa kata sport kepada orang terus maju rakyat mendoakan agar anda sehat dan kita terima kasih Pak Didi Mas pagi Bu Dwi Mas pagi ya komentar anda ya, sebenarnya gini Bapak Iskan sih kelihatan orangnya kan memang orang yang very very clear gitu sangat bersih ya makanya apapun yang dia eh, putuskan pasti eh, sama orang-orang yang ceritanya masih di bagian abu-abu pasti nggak disetujui karena apa? karena bagian untuk mereka di Sampurna apa kan pasti sudah terblokir karena karena e, e, Bapak Iskan ini kan begitu punya eh, power, begitu pintar, begitu bersih, no corruption. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Dwi. Pak Herman, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silahkan Pak. Ya, komentar saya DPR itu belum gosok gigi udah kikir kuku tuh. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Alex, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, kita kembali lagi melihat ya ada pro kontra dalam keputusan yang dilakukan oleh Bang Dahlan Iskan ini. Saya kebetulan orang yang menyaksikan bagaimana dulu eh, Pak MD yang menyerahkan harian merdeka ke Dahlan Iskan. Pesan almarhum itu bilang, saya butuh anak muda memimpin bangsa ini seperti Dahlan Iskan. Dan itu sudah dibuktikan memimpin orang Jawa Pos, memimpin PLN, dan sekarang di BUMN. Masalahnya anggota Dewan ini sebagai TPA atau apa mungkin belum kebagian kali jadi harus mengungkit-ungkit apa yang dilakukan dalam setiap gebrakan oleh Dahlan Iskan Pak Taufik silahkan komentar Anda Selamat pagi Pagi Ini sekarang yang menjalankan pemerintahan di Indonesia tuh eh, DPR atau Presiden sih sampai itu orangnya kok kalau dia dicampin sedikit udah tersinggung segala macam urusan eh, anggotanya tapi kalau begini kan itu kan mau mencampuri mau dia melampaui wewenangnya legislatif itu kan wewenang eksekutif kalau mau itu ya bikin masalah dan keberatan kepada eksekutif biar eksekutif yang ini membekukan segala macam maunya apa sih Dapat anggotanya sendiri dia nggak bisa beresin kepada korupsi nah itu gimana itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Agus, selamat pagi. Hmm. Ya. Ya benar kayak Bapak tadi bilang, itu DPR ini sudah terlalu super power. Gak ada yang bisa ngotak-ngotik dia, gak ada yang bisa menurunkan dia. Jadi ada yang kalah nih dalam hal ah, ini. Coba pakar hukum tata negara, bikin lagi. Itu ada mosi tidak percaya kepada anggota DPR, ada nggak kita? Dia bisa menurunkan presiden, tapi dia presiden nggak bisa mengganti dia itu kan lucu nggak seimbang emang kita merasa diwakili oleh mereka enggak tuh sampai saat ini itu kalau saya lihat ya yang dihukum yang dihukum dengan kesalahan-kesalahan itu itu sudah termasuk pengkhianat bangsa itu hmm. terima kasih baik terima kasih Pak Agus Pak Dibio selamat siang selamat siang Bu jawabnya begini、uh, eh, untuk mengikuti momentum eh, sesuai dengan prosedur, jawabnya bertele-tele dan lama. Oleh karena itu, sebagai Menteri BUMN, Pak Dalan Iskan berusaha untuk mempersingkat proses, walaupun hal itu menyalahi proses. Oleh karena itu, maka prosedur harus dirubah sehingga mudah, sehingga Pak Dalan Iskan nggak akan menyalahi prosedur, gitu loh jawabnya begitu. Karena itu dari sisi Eh, peraturan memang menyalahi, tapi dari dari kepraktisan ya oke okay lah lebih tepat gitu daripada menunggu prosedur yang benar. Nah, itu jawabnya begitu. Baik, terima kasih Pak Dibio. Pak William selamat siang. Pak William, sepertinya Pak William halo? Halo Pak William? Agak terputus. enam enam tiga tiga sembilan satu puluh. Mitra bisnis Baik, sudah tersambung kembali Pak William, selamat siang. Ya, ini lagi menegakkan prosedur atau lagi eh, ini terlintas terlewaskannya uang pelicin gitu. Nah, itu aja Terima kasih. Baik, terima kasih Pak William. Selamat siang Pak Leo. Selamat siang juga Bu Dona. Ya, komentarnya Pak. Ya, saya melihat uh, Pak Dalan sudah aktif ya menyalahi aturan eh, DPR ya itu saya uh, untuk sebuah kemajuan ya itu memang itu proses harus dijalankan. Uh, saya melihat Pak Dahlan bagus menjalankan begitu kita nggak usah tele tele melalui DPR itu uh, Pak Pak Dahlan tuh memang bagus itu kita dukung deh terima kasih. Bu Eni silakan. Selamat siang Pak Iya siang、uh, eh, Ini Pak, menurut pendapat saya Pak ya Pak Dahlan itu orangnya benar ya Pak ya Kalau DPR itu tidak benar Tidak baik Dia mengurusi dirinya sendiri kalau Pak Danam Iksan Bapak lihat ya Walaupun dia sakit apa dia masih mau menjadi Menteri BUMN Saya doain deh Pak Iksan Pak Biar panjang umur sehat Biar jadi pemimpin yang lebih luar biasa gitu Kalau DPR sih saya anggap udah mati gitu Pak Kasih Pak Ya baik, terima kasih Bu Eni. Pak Olip, silakan. Menurut saya Pak Dalanjutkan yang lakukan itu benar karena BUMN itu kan berbasis bisnis ya. Jadi bisnis itu perlu tindakan cepat. Kalau DPR itu kerjaannya nggak ada kerjaan kali, mereka selalu mengganggu apa yang menjadi satu tindakan yang memajukan negeri ini. Itu aja opini saya. Ya baik, terima kasih Pak Olip.